Cepat pindah ke tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kaku? Eh, penyidik semua. Ini keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bawah lari Mak Rompang. Oh, iya, iya, iya, iya. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Yvonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Wulan Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, tukang pukul kisabrang bernama Ulung bersama kawannya yang bernama Kasang sudah berada di hutan kumbak. Bahkan mereka telah menggali kuburan tua yang mereka temui, sehingga kini tinggal mengangkat tutup peti yang berisi mayat Mak Rompang. Hari sudah larut malam, mereka bekerja tak henti-hentinya. Ketika peti kayu itu mereka buka, maka tampaklah kapak perunggu menancap di dada mayat perempuan tua. Wajah mayat itu menyeringai menatap mereka, sehingga tampak sangat mengerikan. Ketika Ulung mencabut kapak perunggu yang tertancap di dada Mak Rompang, kapak itu tidak bergeming sedikit pun. Bahkan kawannya juga begitu, sehingga mereka keletihan. Kini keduanya beristirahat sambil menatap muka mayat yang tetap menyeringai ke arah mereka. Kita mulai lagi, Kang Ulung. Ah, aku masih letih. Kalau begitu, biar aku yang mencabut kapak perunggu ini. Ya, cabutlah. Kalau berhasil, kita bisa pulang lebih cepat. Baik. Jangan kau lakukan itu, anak muda. Kang Ulung, apakah Kang Ulung mendengar suara orang tua bicara? Iya, aku juga mendengar. Ah, wah, sudah. Tidak usah diperdulikan. Iya. kau jangan, Jangan kau jangan. Aku mendengar lagi suara itu, Kang. Oh, aku juga. Dia melarang aku mencabut kapak itu. Eh, siapa yang bicara itu? Siapa yang bicara itu? Aku. Eh, hey, Aki. Siapa namamu? Ki Pandai Urat. Apa urusan Ki melarang kami mencabut kapak ini, ha? Kalau kalian cabut kapak itu, maka kalian akan mendapat bahaya. Alah, jangan dengarkan Kasan. Cabut saja kapak itu. Jangan. Jangan. Kalau kalian mau selamat, bahkan sejak kalian memasuki hutan ini, aku sudah memanggil-manggil kalian. Tapi kalian tidak hiraukan. Jadi selamatkanlah diri kalian itu. Mencabutnya saja susah, Ki. Bagaimana kami akan mendapat bahaya? Mencabutnya itu mudah. Tapi jangan kalian lakukan. Mudah bagaimana? Sudah dari tadi kami mencabutnya, tapi juga tidak bisa. Mencabutnya mudah, karena aku tahu caranya. Kalau begitu, ayo, tolong cabutkan. Aku sudah bilang itu berbahaya. Buat apa diteruskan lagi? Haki tahu, harga kapak perunggu ini sangat mahal. Itu sebabnya kami ingin memilikinya. Nyawa kalian akan jadi taruhan. Kalau kalian meneruskan niat itu, karena mayat itu yang akan membunuh kalian nanti. Ah, ayo Kasang, cabut saja. Jangan pedulikan ocehan monyet tua itu. Oh, mana ada mayat bisa membunuh orang Aki? Ah, sudah. Jauh sana Aki sana. Jangan dekat-dekat kemari. Kau tidak usah mengusir aku. Aku harus mengusirmu. Karena kau pasti menginginkan kapak itu juga. Hm. aku memang menginginkan kapak itu. Karena senjata itu adalah milikku. Ah, kurang ajar. Minggir kamu. Uh, uh, uh, Kalian kasar sekali kepada aku anak muda. Membunuhmu pun aku mau, bila kau tetap menghalangi kami. Ayo Kasang, cabut saja. Iya Kakang. Masih keras ya? Iya Kang, masih keras. Mungkin tenagamu belum pulih Kasang. Tapak itu tidak akan bisa kau cabut bila tidak tahu caranya. Nah, mari Aki, silakan cabut kalau bisa. Tapi ingat, kapak itu tetap milik kami. Aku kan sudah bilang bahwa itu sangat berbahaya bila mencabut kapak itu. Ah, jadi kau tetap tidak mau mencabutnya? Eh? Aku tidak akan mencabutnya. Rasakan. kalau kau tidak mau mencabutnya, maka kau akan kubunuh. Kau sangat keterlaluan, anak muda. Ah, aneh, biasanya orang yang aku piting begini pasti mati. Tapi laki-laki tua ini tidak apa-apa. Lehernya seperti tidak ada tulang, Kang Mulung. hmm. ada sinar merah keluar dari mulut mayat ini. Hah? Iya, sinar merah itu maki ini. Hah, nah, sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Kalau kau tidak mau mengatakan bagaimana cara mencabut kapak itu, ah? ayo katakan. Kang Ulung, laki-laki itu mau mati. Lepaskan saja pitingan Kang Mulung itu. Ah, mampus kau rupanya. Kau sangat keterlaluan, anak muda. Kau sudah mau mati, kena pitinganku, Aki. Tapi kau belum juga mau mengatakan bagaimana cara mencabut kapak itu. Hah? Aku begini bukan karena pitinganmu, tapi karena terkena sinar merah yang keluar dari mulut mayat itu. Ah, jangan mengoceh yang bukan-bukan kamu, Aki. Ah. Dia hilang. Dia berubah menjadi sinar putih. Kang, ah. Kang, sinar itu masuk ke dalam kapak ini wah, wah, wah, kapak burung itu bergerak hebat. Ah, Kasang, uh, iya Kang. Coba cabut kapak itu Kasang. Mungkin sudah bisa. Iya Kang, iya Kang. Rasanya sudah bisa. Uh, uh. Bisa Kang Ulung? Bisa? Ah, bisa. Ah, Aki tadi telah menolong kita. Ah, bukan menolong kita, tapi karena aku paksa dia. Ah, awas Kasang mayat ini bergerak. Ah, ah, mayat itu bergerak. Ah, kena disambar petir. Ah. Kasan, mayat itu hidup, Kasan. Akan aku bunuh kau. Kasan, hajar dia, dia dengan kabakku, Kasan. Hajar. Ah. patah. Kang Gulung, tolong, Kang. Wah, wah, wah, wah. Muka Kasang mulai membiru. Kau harus mati karena kau telah menghina aku. Wah, cekikan mayat ini kuat sekali. Ah, sebentar lagi Kasang pasti mati. Mati kau. langsung mati. Lehernya patah. Huh, mayat ini berusaha keluar dari kubur. Hari masih tengah malam. Bulan masih menebarkan cahaya remang-remang. Ulung masih berdiri di tepi lubang kubur Mak Rompang. Sementara tubuh Mak Rompang yang tua itu kini berusaha keluar dari dalam kuburnya. cari tangannya yang tua namun kuat itu menggapai-gapai di tepi lubang kubur mencari pegangan. Sedangkan Ulung tampak terpaku memandang kejadian mengerikan itu. Ulung seolah-olah tidak bisa bergerak. Mak Rompang kini sudah berdiri di dalam kuburnya. Mak Rompang kini memandang Ulung dengan pandangan mata yang bersinar merah. Lalu perlahan-lahan, tubuh tua yang tampak mengerikan itu naik dari dalam lubang kuburnya. Lalu dia mendekati Ulung yang masih berdiri memandangnya. Dan ketika tangan tua itu akan memegang tubuh Ulung, baru laki-laki ini sadar bahwa dia dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, Ulung berlari sekuat tenaga. Dia terobos apa saja yang menghalangi dirinya. Dia lompati kali kecil yang ada di depannya. Dia lompati batu besar yang menghadangnya. Pikiran Ulung hanya satu, dia harus bisa dengan cepat keluar dari dalam hutan angker itu. Sementara Mak Rompang berjalan perlahan-lahan. Perempuan tua yang ganas itu memandang mangsanya dengan pandangan puas. Lalu dia tertawa terkekeh-kekeh. <laughs> dosa kau juga akan mati di tanganku. <laughs>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 Aku, aku, aku seperti mau pingsan. Aku sudah berlari eh, sepanjang malam dari dalam hutan itu. Hari, hari sudah pagi. Aku selamat. Aku, aku sudah sampai di tepi sawah. Aku sudah sampai di tepi kampung. Hei! Di sana! Di sana! Kemarilah! Ah, ah, ada apa? Uh, ah, uh, eh, Kisanak tampaknya latihan. Iya, iya. Uh, eh, Kisanak mau kemana? Mau ke sawah. Oh, apakah Kisanak membawa air minum? Ada, ada. Nih, nih, uh, minumlah. Oh, oh, terima kasih. Wah. Wah. Ya. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ini aku berada di mana ya? Uh, eh, Kisanak sudah berada di tepi desa Mentilin. Waduh. Ah, sudah sampai aku rupanya.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 Iya, Ki. Ada perlu apa? Kau datang malam-malam begini? Ah, hanya ingin mengabarkan tentang pemuda pengembara itu, Ki. Ah, laki-laki ah, yang bernama Diko? Iya, Ki. Ah, bagaimana dia? Ah, dia berkhianat, Ki. Berkhianat? Ah, kalau Kisabrang sudah memberikan aku uang, tentu aku akan segera berangkat. Besok malam kamu kemari lagi ya. Loh, kenapa tidak malam ini saja, Ki? Bukankah lebih cepat lebih baik? Ah, Aku belum punya uang. Ah, Ah, kalau besok malam aku dapat uang itu, maka aku akan bersenang-senang. Iya, yeah, aku akan habiskan uang itu untuk berjudi. Ah, <laughs> nanti kalau Kisabrang menanyakan tentang kapak perunggu, aku bilang saja Dapat. <laughs> Selesai saja. Oh, aku seperti melihat orang berdiri menghadangku. Iya, ada orang berdiri menghadang jalanku. Eh, hey, siapa kau? Oh, aneh ada burung gagak terbang malam-malam begini. Oh, orang itu tua. Oh, perempuan tua. Jangan-jangan perempuan tua yang bangkit dari dalam kuburnya itu mengadangku sekarang ini. Hei, eh, siapa? tidak mungkin perempuan tuan itu. Jarak hutan Gumbak dan desa ini sangat jauh. Dia tidak akan mampu berjalan sejauh ini. Ah, dia menghilang.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 Ulung masih berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Dia masih tidak percaya kalau sosok perempuan tua tadi hilang tiba-tiba dari pandangannya. Sedangkan burung gagak yang sejak tadi terbang di atas desa itu, kini sudah terbang jauh. Yang terdengar hanya suara burung itu saja lagi. Nah, pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.